Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali lakukan kegiatan talabul ilmi di masjid ini. Satu tema yang akan kita angkat di kajian kita adalah tentang bahaya kemaksiatan dan dosa secara umum semua bentuk kemaksiatan adalah membahayakan dikarenakan tidaklah hal itu dilarang kecuali pasti membahayakan memadorati sosok manusia di dunianya dan di akhiratnya yang melakukan kemaksiatan misalnya makanan, minuman yang haram Tidaklah hal itu diharamkan kecuali itu adalah membahayakan kehidupan manusia. Perbuatan, perbuatan-perbuatan yang haram, perzinaan, perselingkuhan, ataupun LGBT, itu semuanya diharamkan dalam agama dikarenakan itu membahayakan kehidupan manusia di dunia wal akhirah di dunia dan di akhirat. Dan semua bentuk kemaksiatan adalah jerat-jerat syaitan. Yang mana kita tahu syaitan adalah memiliki kesemangatan yang sangat besar untuk menyesatkan umat manusia dan menjadikan mereka sebagai ahlun nar Disebutkan dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang syaitan dan keinginannya. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-6. Inna syaitan lakum aduun. Fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Yang namanya musuh. Tidak pernah menginginkan kebaikan bagi kita. Musuh. Pasti menginginkan keburukan bagi kita. Allah telah menerangkan berkali-kali dalam ayatnya. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. kedua adua. Maka jadikanlah syaitan itu musuh. Yani lawan segala bentuk ajakannya, rayuannya, hasutannya. Jangan kalian ikut itu. Kan itu adalah musuh. Innama yad'u hisbahu. Tak lain. Syaitan akan mengajak para pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sair. Kemaksiatan dan dosa adalah di antara jerat-jerat di budaya syaitan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208, agar jangan mengikuti jejak langkahnya, seruan-seruan, jebakannya, dan rayuan syaitan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladina amanu dukhulu fis silmi kafah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara utuh. secara utuh yakni mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ya. Dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan. Khutuwat adalah jejak-jejak langkah syaitan, ajarannya, ajakannya, hasutannya. Kenapa? Innahu lakum adu. Karena sesungguhnya syaitan bagi kalian musuh. Musuh yang sangat jelas. Sehingga semua jenis kemaksiatan dan dosa itu membahayakan. Karena itu adalah ajakannya, syaitan. Dalam rangka apa syaitan mengajak manusia kepada maksiat? Dalam rangka mencekal manusia dari siratul mustaqim. Sehingga kemaksiatan, kemungkaran, dosa dan segalanya itu dalam rangkanya menghadang umat manusia dari jalan yang lurus. Dengan demikian kita tahu bahwa kemaksiatan apapun itu jenisnya, apapun itu dalam bidang apapun itu adalah membahayakan kita umat manusia. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-17 ucapan iblis thumma la'atiyannahum la'udanna lahum siratakal mustaqim aku akan hadang mereka dari jalanmu yang lurus. Ini keinginan iblis dan bala tentaranya para syaitan. Aku akan hadang manusia dari jalanmu yang lurus. yang Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan mereka. Kemudian aku akan datangi mereka dari arah kanannya, belakangnya, kanannya dan kirinya dalam rangka menjauhkan umat manusia dari siratal mustaqim. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan demikian kita ambil semua dosa, kita ambil sebuah kesimpulan, semua dosa dan maksiat membahayakan kita. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam beberapa ta'lim yang telah lalu, ucapan Imam Auza'i, "Ma min amrin amarallahu bihi illa wal syaitani fi khasratain." Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah pun kecuali syaitan akan menghalangi umat manusia untuk menjalankan perintah itu dengan dua halangan, dengan dua rintangan. Yang pertama bersifat hulu, berlebihan. Seorang hamba tersebut diperintah untuk melakukan apa yang diajarkan oleh Allah, namun dengan cara yang tidak sesuai yang Allah perintahkan. Sehingga dia jatuh pada hulu berlebihan melampaui batas dari yang disyariatkan. Dan yang kedua adalah dengan kemaksiatan dan dosa. Bagaimana caranya orang tersebut terhalangi dari suratul musyakim dengan adanya kemaksiatan yang dilakukannya. Hadirin yang makan, dengan ini kita tahu bahwa kemaksiatan itu membahayakan. Kita akan sampaikan beberapa di antara bahaya-bahaya yang akan timbul dan akibat-akibat yang akan terjadi manakala seorang atau ketika seorang melakukan kemaksiatan dan dosa. Secara umum maksiat dan dosa memasukkan manusia ke dalam neraka. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang dia bermaksiat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam neraka. Maksiat menyebabkan seseorang itu adalah apa? Finnar. Wa may ya'sillaha war rasul wa yata'adda hududahu yudhilhu naran. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul, yad'addu hududahu dan dia melampaui batasan-batasan. Keharaman-keharaman dilanggar olehnya. Larangan-larangan dilanggar olehnya. Melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan dalam syariat. Maka yudhilhun nar. Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka kekal di dalamnya. Itu bahayanya kemaksiatan. Di antaranya kaum muslimin yang akan kita sampaikan beberapa di antara keterangan para ulama yang bisa kita ambil di antara kitab yang membahas tentang hal ini ada dawa atau al-jawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa isyafi karya Imam Ibn Qayyim. Di sana beliau menguraikan tentang bahaya-bahaya kemaksiatan dan dosa. Anda bisa merujuk pada kitab tersebut. Di antara yang disebutkan dalam kitab itu, oh dosa dan maksiat akan menyebabkan hilangnya ilmu seseorang. Bahkan sampai tingkatan hilangnya hidayah dari diri seseorang dan ini adalah musibah yang sangat besar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan di antara kalimatnya adalah atau nukilan yang lainnya kita nukilkan ucapan Syekh Salam Temiyah rahimahullah taala beliau mengatakan wallahu ja'ala mimma yu'aqibu bihi nas ala dhunub salbal huda wal ilm nafi di antara hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka-mereka yang menentang ajaran Allah terhadap mereka-mereka yang melawan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah hukum mereka dengan dicabutnya hidayah. Dan ini sangat merugikan. Hilangnya ilmu yang bermanfaat dari diri orang tersebut. Karena kemaksiatan itu melemahkan iman dengan lemahnya iman, lemahnya semangat dalam talabul ini, Lemahnya iman menandai lemahnya hidayah. Ketika iman itu lemah dengan sebab kemaksiatan, maka dia akan hilang lambat laun, sirna dari petunjuk. Sampai tingkatan tadinya mukmin menjadi kafir dalam hadis yang tidak asing di telinga kita, yusbihur rajulu mu'minan wa kafiran. Ada seorang di waktu pagi dia masih mukmin, namun di sore harinya dia telah kafir. Yani kurang dari 24 jam bisa berubah dari iman kepada kekafiran. Atau juga beliau menyatakan uyumsi mu'minan yusbihu kafiran atau ada orang yang di waktu sore dia masih mukmin, namun di waktu pagi dia telah kafir. Yabi'u dinahu bi'ard dunia, dunya. Dia menjual agamanya untuk meraih dunia. Dunia itu macam-macam. Harta, benda, kedudukan, jabatan, macam-macam dunia itu. Kasus yang menimpa orang ini sesuatu yang besar tentunya. Yang bisa menyebabkan kerugian yang fatal. Imannya sirna. diakibatkan penyimpangan dan kemaksiatan yang dilakukan olehnya. Karena itu Syekh Santi mengatakan termasuk di hukuman yang Allah berikan kepada seseorang Ketika orang tersebut berani menentang Allah Azza wa Jal, adalah dicabut iman dari hatinya. Jadilah dia kafir. Wal'iyadzubillah. Ketika orang bermaksiat, melakukan dosa dan kemungkaran, dicabut hidayah. diantaranya adalah dalam bentuk keisi komahannya berkurang. Yang biasa dia taklim, sudah tidak gemar taklim. Karena kemaksiatan dosa yang dilakukannya. Ilmu nafi hilang dari dia. Yang tadinya hafalannya lumayan banyak sirna karena kemaksiatannya. Yang tadinya dia sudah faham sunnah, luntur faham tentang sunnahnya. Dia tergerus oleh kemaksiatannya. Menjadilah ahlul maksiat. Atau ahlul bid'ah na'udzubillah min zalik. Begitu ya kaum muslimin dicabut hidayah dan ini kerugian yang fatal. Betapa banyak orang-orang yang dulu kita kenal, dia mengenal dakwah ini dengan baik. Aktif ta'lim, sering duduk di majlis ta'lim, tetapi itu hanya kenangan di masa lampau. Sekarang dia sudah tidak lagi nampak. Batang hidungnya sudah tidak lagi nampak karena mungkin sudah putus atau patah. Kesemangatan dalam memegangi sunnah sudah luntur. Mantan salafi. Sekarang jadi ahlul maksiat. Itu hukuman hukum muslimin. Bisa dimengerti hadirin? Wallahu la yahdi la yahdi qaumadh zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalimin. Hadirin melakukan kita bacakan ucapan para ulama tentang hal ini. Qala al-Imam Syafi'i walamma ra'a al-Imam al-Malik kita bacakan Imam Malik ketika melihat Imam Syafi'i Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Dan diketahui kecerdasannya Imam Syafi'i diantaranya adalah menghafal Al-Quran di waktu umur tujuh tahun. Sangat luar biasa sekali. Sosok Imam Syafi'i. Dan beliau belajar, belajar terus dengan guru-gurunya. Ulama di zaman tabi'in. Di antaranya Al-Imam Malik. Ketika Imam Malik melihat kecerdasannya Imam Syafi'i, ma ra'a a'jaba bi fatanihi wa zakaihi wa fahmihi. Imam Malik terkagum-kagum dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Jadi waktu itu Imam Syafi'i masih anak-anak belajar kepada gurunya Imam Malik. Tajub dengan kecerdasannya, kemampuan hafalnya begitu cepat. Maka Imam Malik menasihati kepada Imam Syafi'i wa qala lahu inni ara anna Allah qad alqa ala qalbika nuran sungguh wahai muridku Syafi'i aku melihat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cahaya ke dalam hatimu. Fala tudfi'uhu bidhulmatil masiyati. Maka janganlah engkau wahai Syafi'i memadamkan cahaya yang Allah berikan kepada hatimu dengan kegelapan kemaksiatan. Ini nasihat seorang guru kepada muridnya. Ini ara sungguh aku telah melihat anallaha qad alqala qalbika nuran. Allah telah memberikan cahaya kepada hatimu sehingga beliau mampu menghafal dengan cepat, faham dengan cepat. Kecerdasan yang luar biasa di luar kebiasaan manusia biasa. Maka nasihatnya Imam Malik, "Fala tudfiwaha bidzulmatil masiyah." Jangan engkau matikan cahaya tersebut. Engkau padamkan cahaya tersebut yang ada di hatimu dengan kemaksiatan. Dengan kegelapan kemaksiatan. Maka hadirin makan, ini bimbingan seorang alim. Sangat mengemahami bahwa kemaksiatan itu akan memudarkan kesemangatan tolabul ini, Bahkan menghilangkan ilmu dan melemahkan hati dalam tolabul ilmi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa innal ilma nurun. Kenapa demikian? Karena ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang menerangi. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala apa? Yukhrijuhum minal zulumati ilan nur Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, mengutus nabi, memberikan wahyu dan memerintahkan untuk yang kepada umat manusia agar umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Sehingga ilmu itu adalah cahaya. Siapa yang memiliki ilmu maka akan terang bagi dia. Apa yang baik untuknya, apa yang jelek untuknya. Siapa yang punya ilmu, dia akan selamat. Mana yang hak, mana yang batil, dia tahu. Karena apa? Terkena cahaya, cahaya ilmu yang meneranginya. Fina ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Yukzifuhu Allah fi qalbil abd. Yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya. Wal masyatu tutfi'u dzalika nur. Adapun kemaksiatan akan menyebabkan padam cahaya tersebut. Kemaksiatan itu adalah jurusnya para syaitan. Yukhrijuhum minan nur ila dhulumat. Syaitan dengan berbagai macam makar-makarnya, bid'ah-bid'ahnya, hulu-hulunya, ataupun kemaksiatan dan kemungkarannya, itu dalam rangka mengeluarkan manusia dari yang tadinya mendapatkan cahaya supaya masuk kepada kegelapan lagi. Sehingga maksiat itu memadamkan, meredupkan, bahkan sampai mematikan. Kalau ilmu itu sudah mati di hati kita, apa yang tersisa dari diri kita? Kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Yang ada bahkan benci kepada ilmu. Yang ada bahkan kesenangan kepada kemaksiatan yang lebih besar. Hancurlah kita di saat itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka kemaksiatan itu sangat-sangat merugikan kita. Bisa difahami hadirin? Qala Imam Ad-Dhahhak Ibn Muzahim rahimahullah taala, "Ma min ahadin ta'allama al-Qur'ana thumma nasiyahu illa bi dhanbin yuhdithuhu." Al-Imam Ad-Dhahhak seorang di kalangan para tabi'in, beliau mengatakan, tidak seorang pun belajar Al-Quran, menghafalnya, kemudian dia lupa dengannya, dia melupakannya. Bahasa kitanya kelalen, lupa. Itu tak lain kata beliau, illa bidam min yuhdithuh. Itu tak lain disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Yang dia apa? Lakukan. Maka hadirin yang melakukan, mari kita berhati-hati. Secara umum di dalam Al-Quran, musibah apapun itu, termasuk musibah hidayahnya hilang atau petunjuknya melemah, kekokohan istiqomah meluntur. Ini musibah. Jadi makna musibah itu jangan hanya gempa bumi, angin puting beliung, tsunami, bukan hanya itu. Kalau itu musibah ringan, urusan duniawi. Yang itu bisa diperbaiki. Tapi musibah yang paling besar hilangnya hidayah, hilangnya ilmu dan menjadi tersesat kita. Itu musibah. Maka secara umum disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dalam surat asy Ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Allah berfirman, "Tidaklah menimpa kalian sebuah musibah kecuali itu adalah akibat dari ulah kalian." Akibat dari perbuatan-perbuatan kalian. Qala beliau Al-Imam Dhahak mengatakan wa nisyanul Qur'an min a'zamil masaibi. Lupanya seorang dengan Al-Qur'an lupanya seorang dengan Al-Qur'an yang dia telah hafal itu adalah sebesar-besar musibah. Sebesar-besar musibah. Lebih dari itu, sampai hilangnya hidayah. Yang tadinya muslim menjadi kafir. Na'udzubillah min Atau yang tadinya ta'i. Orang yang taat. Berubah menjadi al-asi. Orang yang ahlul maksiat. Ini sangat merugikan. Atau orang yang Tadinya Masya Allah. Gemar telah ilmi. Semangat. Datang ke majelis salim. Semangat. Melemah. Bahkan sudah tidak lagi doyan dengan Majlis ilmu. Kebutuhan itu sudah hilang. Bahkan hausnya dia dengan ilmu sudah tidak ada lagi. Itu akibat apa? Maksiat dan dosa. Na'udzubillah min semua kita terancam ya kaum muslimin, maka berhati-hatilah. Yang kedua, yang bisa kita bawakan pada kesempatan hari ini adalah Hermanur rizki. Kemaksiatan itu menjadi penghalang rizki. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi salatu wassalam innal abda la yuhramu ar-rizqu yusi yusibuhu innal abda sesungguhnya seorang hamba la yuhramu rizq dihalangi untuk mendapatkan rizki itu kenapa bidzambin yusibuhu dengan sebab dosa yang dilakukannya kalau ada kejadian momennya biasa bisnisnya lancar, rezekinya masya Allah, tiba-tiba seret. Jangan salahkan pasar, pasar sedang lesu. Nah, hmm, apalagi alasannya dan sebagainya. Jangan introspeksi diri. hari ini diingat, ini ada yang salah dariku kemaksiatan yang dilakukannya. Sadari, perbaiki diri. Karena rezeki itu adalah minallah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan rezeki itu kepada hambanya. Makin terseksi diri. Termasuk di antara madorotnya. Kemaksiatan adalah menghalangi rizki untuk kita. Bisa difahami hadirin? Sebagaimana bertakwa. Lawan maksiat adalah apa? Takwa. Dengan bertakwa, Allah akan berikan limpahan rezeki. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa, beriman, beramal soleh, beribadah. Allah akan berikan jalan keluar solusi dalam menghadapi problematika permasalahan kehidupannya. Bahkan permasalahan akhiratnya. wa yirzukhu Dan Allah akan memberikan rizki padanya. Min haythu la yahtasib. Dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Ini takwa. Maka kebalikannya, maksiat dan dosa menyebabkan terhalanginya rezeki. Sesuai dengan tadi disebutkan dalam hadis. Wa innal abda liyuhramu ali rizq bidambin yusibuhu. Seorang hamba terhalang mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla dikarenakan karena faktor dosa yang dilakukan olehnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan di dalam Al-Qur'an iman dan takwa menyebabkan Allah turunkan barokah dari langit dan Allah munculkan barokah pula dari bumi. Hal itu disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau amana ahlul qura wala anna ahlul qura amanu wattaqau walau anna kalau seandainya ahlul qura penduduk sebuah negeri amanu mereka beriman wattaqau dan mereka bertakwa la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard kami akan bukakan bagi mereka barokah-barokah, pintu-pintu rizki dari langit dan dari bumi. Walakin akadatabi kadzabu fahdnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi penduduk negeri itu malah justru bermaksiat. Tidak percaya kepada Allah. Mendustakan ajaran Allah. Tidak mau beriman. Tidak mau bertakwa maka kami siksa mereka dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Coba lihat ya kaum muslimin, ayat ini sangat jelas sekali. Rizki itu datang kepada hamba Allah Azza wa Jal. Rizki yang berbarokah. Datang kepadanya manakala hamba itu beriman dan bertakwa. Barokah dari langit air hujan yang melimpah, yang memberikan barokah, bukan bencana. Dari bumi Allah berikan hasil bumi yang banyak. Barokat itu adalah kebaikan-kebaikan. Rizki yang barokah. Dikarenakan iman dan takwa. Namun ketika sebuah penduduk bumi atau sebuah penduduk sebuah wilayah mereka tidak mau beriman, ya kami siksa dengan tidak diturunkan hujan misalnya. Kemarau panjang sampai air sungai pun terkuras habis, sampai sumur-sumur pun kering. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan famayatikum bima imma'in Siapa lagi yang bisa mendatangkan air yang mengalir untuk kalian wahai manusia? Itu tak lain karena apa? dosa dan kemaksiatan. Termasuknya nanti akan kita bacakan insya Allah keterangan bahwa malapetaka kemarau panjang dan segala bentuk malapetaka bencana alam itu adalah akibat dari kemaksiatan manusia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada satu pembahasan tentang ternyata rizki itu Allah berikan juga kepada mereka-mereka yang bahkan non-muslim. Banyak tidak orang-orang kafir yang hartanya melimpah? Banyak pak? Banyak. Pabrik mobil, pabrik motor, pabrik banyak pabrik. Itu miliknya orang-orang kafir. Lah itu katanya beriman baru dikasih rezeki. Wong kafir juga rezekinya lancar, Pak. Niku pripun niku, Pak? Bingung jenengan? Anak bingung ya syukur maksudnya berarti paham. Aku orang bingungnya ya anu blong jenengan berarti. Mikir apa? Hadirin lagi. Allah sebutkan hal itu dalam Al-Quran adanya orang-orang yang kafir rezekinya malah lancar. Yang muslim kadang kadangkala rezekinya seret. Kemudian jenengan gada pikiran lah. Ben rezekinya lancar jadi kafir baik. Uh, udah ini temen. <laughs> Bukan seperti itu ya muslimin. Kenapa orang kafir? Atau kadangkala ahli maksiat Bisnis narkoba, uangnya banyak. Bisnis miras, prostitusi, rezekinya lancar. Jangan iri. Itu adalah istidroj. Jangan iri. Itu berbahaya bagi mereka. Rezekinya bukan rezeki yang barokah. Uang yang melimpah itu adalah bentuk siksaan yang menyebabkan dia tertumbuk dosa-dosa yang begitu banyak. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan hal itu dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat yang ke-44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Rasulullah SAW sebelumnya. Disebutkan dalam riwayat Ahmad dalam musnad beliau disebutkan dalam riwayat itu au fi makna Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asi." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bilang kau melihat Allah melimpahkan, memberikan rezeki yang banyak kepada seorang hamba dalam keadaan hamba itu bermaksiat. Dalam keadaan hamba itu bermaksiat. Dia bermaksiat, bermaksiat, bermaksiat, tetapi Allah memberikan rezeki yang banyak untuknya. Fa'innama huwa sidrajun. Kata Nabi, ketahuilah itu tak lain adalah istidraj. Sedang diluluk dia. Kemudian summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadil ayah. Kemudian Rasul membacakan ayat ini yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaab kullasyai" hatta farihu bima utu akhadnahum baghtatan fidahum mublisun." Perhatikan ayat ini ya kaum muslimin. Falamma nasu ma dzukiru bihi tatkala mereka lupa dengan ajaran yang telah diingatkan kepada mereka oleh Rasul. Sudah diajarkan harus begini, harus begini, harus taat, harus iman, harus takwa, harus tunduk. Diingatkan jangan menentang, jangan bermaksiat, jangan mungkar. Jangan. Sudah diingatkan itu. Namun mereka tetap menentangnya. Mereka lalai dan tidak peduli dengan peringatan-peringatan itu. Maka Allah mengatakan, "Fatahna 'alaihim abu kulli syai'." Kami bukakan bagi mereka segala pintu. Abu abu abu abu jamak dari babun, pintu-pintu kulli syai' segala sesuatu dibukakan pintu rezeki dari ini rezeki dari itu dapat rezeki yang banyak yang dari mirasnya yang dari narkobanya yang dari persisinya yang dari jualan ini yang terus dalam keadaan meninggalkan agama Allah malah justru dibukakan pintu-pintu rezeki yang melimpah dalam rangka itu Kala Allah berfirman pada kalimat setelahnya Hatta idza farihu bima utu. Sehingga ketika mereka sedang bergembira dengan rezeki yang Allah limpahkan kepada mereka. Ketawa ketiwi sedang memuaskan hawa nafsu. Sedang menentang Allah Azza wa Jal. Kemungkaran tok hidupnya. Akhadnahum baghtatan. Kami siksa mereka dengan secara tiba-tiba. Kami siksa mereka dengan secara tiba-tiba. Fedahum mublisun. Di saat itulah mereka binasa dan hancur. Di atas kemaksiatan mereka binasa. Itu ego muslimin rahimani wa rahim jami'an disebut dengan istilah istidroj. Jangan senang ketika rezekinya banyak. Tapi maksiatnya terus. Ini jangan-jangan kemaksiatan ini didukung oleh rezeki yang melimpah. Tambahnya duit, tambahnya duit, tambahnya dosa. Ini mengerikan. Rezeki yang tidak barokah itu namanya. Tidak membawa kepada kebaikan. Bahkan rezeki yang banyak yang dia dapati membawa kepada kemaksiatan. Kalau begitu adanya kita memohon kepada Allah rizkon tayyiban mubarakan. Rizki yang baik, yang halalan, yang baik, yang barokah. Jangan hanya banyak tok. Banyak itu mengerikan ketika tidak barokah. Tandanya apa? Tandanya semakin bertambah hartanya, semakin bertambah pesat bisnisnya, semakin bertambah banyak usahanya, Semakin jauh dari Allah Azza wa Jal. Wah ini harta yang tidak barokah ini. Mengerikan. Mengharap pada maksiat. Semakin tambah harta, semakin tambah dosanya, semakin tinggi dosanya. Di saat itu tiba-tiba mati. Binasalah dia. Sehingga jangan kita iri dengan mereka-mereka. Kufar, orang-orang yang kafir para pelaku dosa dan kemaksiatan, al-bid'ah dan yang lainnya, kok mereka kaya ya? Ketahuilah, kekayaan mereka itu adalah sebagai tambahan dosa dan dosa, bukan kebaikan. Apa kamu menginginkannya? Tentunya tidak. Bisa difahami hadirin? Sehingga jangan sampai kita iri dengan mereka. Sering kami sampaikan Sidrut Icu penggambarannya adalah seperti hewan ternak sapi, pengemukan sapi yang kita berikan padanya makanan yang istimewa. Singkong, bekatul, konsentrat, ambas tahu, dan makanan yang oh, dia senang lahap. Dibisikan ke telinganya, pi sapi silakan makan yang banyak rezekimu melimpah, ben cepat lemu Konek ini tak sembelah. Sapi ini bermanduk-manduk dok. Ya, ya, ya, ya. Orang apa-apa ya. Mangan baik gelakep, gelakep, gelakep. Orang ngerti ya pas waktu ini ding digeret. <laughs> Oh, sembelah. Hadirin melakukan istidroj. Itu membahayakan. Kembali kepada materi. Bahwasanya kemaksiatan itu memadoroti kita akhirat kita tadi, urusan agama kita, hidayah tercabut karena maksiat. Ternyata urusan duniawiyah pun menjadi sulit ketika kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara kemadaratan yang berikutnya adalah kemaksiatan menyebabkan sulit segala urusan kita. Di dunia urusan kita sulit. Apalagi kelak di akhirat. Semakin sulit dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Hal itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surat At-Talaq. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yang tadi kami sampaikan sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah akan jadikan baginya jalan keluar solusi dalam menghadapi masalah. Hidup di dunia banyak masalah. Masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pendidikan, masalah berkemasyarakatan, masalah yang banyak. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dalam menghadapi kesehatannya dengan mudah dia sembuh. Dalam masalah ekonominya dengan mudah terselesaikan di PHK oleh perusahaan, dia bingung tapi karena dia bertakwa, Allah berjanji memberikan solusi. Dia ternyata dipekerjakan oleh perusahaan lain, bahkan lebih baik daripada perusahaan yang pertama. Bisa terjadi. Atau dia di PK, di, PK, di PHK, kemudian Allah berikan solusi dagang. Yang dengan dagang itu hasilnya lebih banyak. Makroja. Karena bertakwa. Kebalikannya berarti apa? maksiat itu menyebabkan sulit menyebabkan sulit Allah Subhanahu wa taala berfirman wa wa, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanusiruhu lil usra Orang siapa yang dia bakhil, dia tidak percaya dengan adanya al-jannah, jadi kemaksiatan-kemaksiatan. Fasun Sirhul usra. Akan kami berikan padanya kesulitan-kesulitan. Dia akan menghadapi berbagai macam permasalahan karena kemaksiatan-kemaksiatannya. Sehingga dengan ini diambil sebuah kesimpulan. Pemerintahullah jallahu min amrih yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Wa man abtalat taqwa ja'ala min amrihi usra. Dan barang siapa yang tidak bertakwa alias dia bermaksiat, maka Allah akan jadikan urusannya sulit dan berat. Di dunia dan lebih lagi di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya di antara madarat dosa adalah at-tab'u ala qalbil 'asi. At-tab'u ala qalbil 'asi. Akan menjadi kerak dan menjadikan hati itu keras sehingga sulit untuk menerima nasihat dan bimbingan berpengaruh dalam hati nanti akan ada pembahasan kemaksiatan berpengaruh dengan lemahnya fisik pelaku kemaksiatan akan lemah fisiknya minum minuman keras Maghrib? Oh. Kurang 6 menit. Oh, eh, itu bunyi. Itu salah. Ya. Hadirin yang melakukan, kita tambah sedikit. Kemaksiatan melemahkan hati. Dan juga melemahkan badan. Seperti yang tadi kami akan sampaikan, orang yang merokok, diingatkan dulu peringatannya berbahaya bagi jantung dan sebagainya, ibu hamil dan anak-anak. Sekarang merokok membunuhmu. Peringatan yang tegas dari pemerintah kita. Nah, lihat maksiat. Sesuatu yang membunuh diri kita itu perbuatan mungkar. Apakah bentuknya langsung menusuk tubuh dengan senjata? Ini mungkar maksiat ini. Mati dia, bunuh diri. Dan dia akan disiksa dengan sebab dia bunuh diri dengan menggunakan alat itu. Man qatala nafsahu bi syai' Barang siapa yang dia bunuh diri dengan menggunakan sebuah alat tertentu, maka dia akan disiksa dengan alat itu. Kalau dia dengan pisau maka dia akan nujib terus. Nauzubillah min dzalik. Kalau dia gantung diri maka dengan gantung diri dia terus. Secara langsung dia bunuh diri ataupun secara tidak langsung dengan menghirup rokok tadi. Yang pemerintah telah memberikan peringatan rokok membunuhmu. Itu menunjukkan haramnya. Allah melarang hal itu dalam Al-Quran. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Nyatanya nggak mati kok. Nyatanya mati nggak pak? Uripai. Hmm, <laughs> mati-mati. Hadirin makan. Kalau begitu bantahnya ya. Kamu bantah pemerintah itu. Janganlah sesat di situ masa rokok membunuhmu. Nyatanya nggak ada yang mati. Dalam kenyataannya kaum muslimin timbul berbagai macam penyakit yang mengerikan yang dengan sebab itu kematian akan merenggut nyawanya. Itu yang kasat mata pembahasannya. Jangan kau kemudian berpaling kepada mati kan di sana takdire. Rokok orang rokok nih mati ya mati. Oh pintar teman Rika. Pintar sing keblinger nih jenengan ya Pak urusan takdir perkara yang tidak ada satupun yang tahu. Kapan matinya kita tidak ada yang tahu. Tetapi urusan menjaga agar jangan kita membunuh diri kita wajib. Seperti kita naik motor. Mati itu kan sudah ada catatannya. Naik motor ngawur. Anak truk tabrak-tabrak. Mati itu sana waktu nih Ya mati kue lung waktu naik ora apa-apa, mati. Bres kue tabrak terke. Sing dipikir nek urung mati telu urung mati, ya mati wong nabrak truk. Dase tugel, Pak. Itu yang kita bicarakan kasat mata. Rokok membunuhmu. Itu bentuk madorot. Yang kita ambil dari sini adalah faedah. Membinasakan fisikmu. Timbul kanker, timbul ini, timbul berbagai macam penyakit yang sudah disebutkan dalam banyak kesempatan oleh pihak pemerintah kita. Rokok membahayakan, bahkan membunuhmu. Apalagi miras, apalagi narkoba, itu lebih mengerikan lagi. Tingkat membinasakan fisik manusia. Sek bebas, prosesusi kota ganti pasangan, HIV, AIDS, apalagi LGBT ya. menimbulkan berbagai macam kemungkaran setelahnya itu nah yang sedang kita sampaikan sekarang ini adalah melemahkan hati dan menghitamkan hati sehingga hati ini sulit mendapatkan nasihat sulit mendapatkan ujangan sulit mendapatkan bimbingan karena hatinya sudah terlanjur hitam hadir makan orang yang berbuat maksiat masih masih ada waktu untuk tobat.